Pertanyaannya masya Allah ini. Ini sudah ini bulan apa ini? September ya. Ini pertanyaan ini kayaknya ada masih bulan Agustus rasanya. Adakah kewajiban mengenang dan menghargai jasa para pahlawan nasional? Ya kan? Biasanya ini kan di bulan Agustus ya. Gembar-gembor yang seperti ini selalu ramainya hanya di bulan Agustus saja. Sekarang sudah lewat, sekarang sudah bulan September, ya. Jika iya bagaimana cara menghargai jasa mereka? Yaitu tadi, jaga keutuhan negara ini dengan saling mencintai, menjaga apa? ukhuwah Islamiyah. Itu. Ya. Nah, bukan dengan apa hal-hal yang malah justru merugikan ya mengandung hal-hal yang bermaksiat dosa ya enggak seperti itu dengan hiburan-hiburan yang sebenarnya tidak ada manfaatnya. Nah, kalau seandainya mereka masih hidup mungkin akan sedih ya melihat situasi sekarang mereka yang susah payah berjuang, kita yang menikmatinya dengan cara yang tidak baik. Nah, kemerdekaan itu adalah anugerah ya Kemerdekaan adalah anugerah. Kemerdekaan adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita harus benar-benar memaknai kemerdekaan itu dengan baik. Ya. Kadang-kadang kita menyuarakan merdeka, merdeka, merdeka, tapi diri kita sendiri juga belum merdeka, itu masalahnya. Ya. Diri kita sendiri juga belum merdeka, kan repot. Bagaimana menasehati saudara kita yang terkena fitnah kristenisasi agar ia kembali kepada Islam. Didakwahi, diajak kembali ya, kepada Islam, disadarkan ingatannya, mungkin dia lupa, ya, mungkin dia lalai atau terkena syubhat ya. maka perlu diingatkan didakwahi kembali soal Islam ya. karena masalah yang berkaitan dengan keyakinan masalah agama ini ya eh, hubungannya dengan urusan keselamatan di akhirat ya kehidupan setelah kehidupan dunia Bagaimana kita bersaudara dengan orang-orang hizbi padahal kita diperintahkan untuk menjauhi, benci mereka karena Allah. Benci mereka karena Allah. Dengan cara apa? Peringatkan umat dari bahaya hizbiun. Itu bukti kita bersaudara dengan mereka. Ya, Ausak urul iman alhamdulillah wal bugd fillah. Loyalitas wala dan barok. Wala dan barok. Ya. Nah. Bagaimana dengan perkataan seseorang yang mengatakan gak penting kita mau soleh ataupun tidak Yang penting kita mencintai orang-orang soleh nah, karena berpegang dengan sebuah perkataan yang artinya seseorang akan bersama dengan ia yang ia cintai. Nah, orang-orang yang mencintai orang-orang soleh itu adalah orang soleh. Orang-orang yang mencintai orang-orang soleh itu adalah orang-orang soleh. Kalau nggak soleh nggak mungkin dia mencintai orang-orang soleh, betul? Ya nggak? Orang yang nggak soleh Gak mungkin cinta kepada orang yang soleh. Orang yang gak soleh itu pasti akan cinta kepada orang yang gak soleh juga, ya gak? Jadi gak bisa yang dikatakan gak penting kita mau soleh atau tidak, yang penting cinta orang-orang soleh Gak bisa. Orang yang mencintai orang-orang soleh itu adalah orang soleh. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang mencintai orang soleh, dia memang soleh bahkan namanya pun <laughs> misalnya siapa soleh nah tidak terbayang sedikit pun ada orang yang dia tidak soleh dia mencintai orang soleh artinya kalaupun kecintaan itu ada tetapi tidak hakiki ya tidak hakiki karena mungkin mencintainya dari satu sisi saja ya cuma mencintainya dari satu sisi Beda dengan kecintaan orang soleh kepada orang-orang soleh. Nah. Tolong nasihatkan dan wasiatkan kepada para ummahat agar mereka senantiasa menjaga ketakwaan dan kecintaannya dalam dakwah salafiyah ini. Nah, kita semua menasehati diri kita ya, untuk mencintai dakwah mubarakah ini tidak semua orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Maka ketika kita dipilih oleh Allah untuk mengenal dakwah tersebut, cintailah dakwah itu. Ya. Cintailah dakwah itu. Nah, jaga perilaku, ya. jaga muamalah, akhlak, adab, ibadah, ketaatan kepada Allah, tidak melakukan kemaksiatan, nah, menjaga hubungan baik. Kalau memang ya, dakwah adalah cinta, ya, berkorban untuk apa? Untuk dakwah. Jangan melakukan hal-hal yang merugikan dakwah. dakwah itu adalah amalan yang besar. Dakwah itu adalah amalan yang besar, jalan hidupnya para anbiya, para salihin, para rasul. Orang-orang saleh pahalanya pun besar. Perkataan mereka orang-orang yang berdakwah itu adalah perkataan yang paling bagus. man ahsanu qawla mimman da'a ilallah. Tidak ada perkataan yang lebih baik selain dari orang yang menyeru, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah tidak harus selalu dilakukan secara formal lewat ceramah, tulisan, tidak. Perilaku kita sehari-hari, ya. aktivitas kita dalam menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah adalah dakwah. Ya. Jadikan keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat kita memberikan pengaruh yang baik, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah. Berteman karena Allah, mencintai karena Allah adalah kita mencintai seseorang karena kesolehannya, karena dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. mencintai karena Allah. Nah. Apakah boleh jika sedang sholat kemudian mendengar azan lalu membat mendengar azan lalu membatalkan sholatnya untuk menuju salat berjamaah maksudnya apa mungkin ada seseorang sholat ya, kemudian tiba-tiba dikumandangkan iqomah ya kalau sholat kemudian tiba-tiba dikumandangkan iqamah, tinggal dilihat saja. Kalau sebentar lagi selesai sholat sunnah itu, maka segera selesaikan. Tapi kalau baru baru mau mulai sholat sunnah atau baru satu rakaat sholat sunnah eh, kemudian terdengar iqamah maka dibatalkan. Nah, Ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam yang menjelaskan hal itu. Ya, Ida uqimatus salah, fala salata illal maktubah. Apabila solat yang wajib itu sudah didirikan, maka tidak ada solat kecuali solat yang wajib. Nah, Apakah boleh seseorang membawa kejelekan-kejelekannya kepada seorang yang berilmu tujuannya agar sang alim membimbingnya ya, mungkin meminta nasihat ya meminta nasihat meminta arahan hal yang dianjurkan nah, hal yang dianjurkan meminta nasihat kepada pihak yang memang mampu memberikannya mampu membimbingnya Tadi sudah ya, ukhuwah dengan orang yang beda manhaj jelas. Ya. Mentahdirnya kalau yang beda manhaj itu. Memperingatkannya. Apa hukumnya seseorang yang selalu mendoakan kejelekan kepada orang yang menzolimi dirinya? jangan mendoakan kejelekan ya tapi kalau kata Nabi unsur akhaka zaliman au madluma tolonglah saudaramu baik yang berbuat dolim ataupun yang terdolimi menolong saudara kita yang selalu berbuat dolim adalah dengan cara menahannya agar jangan melakukan apa kedoliman tahan dia jangan melakukan kedoliman nasihati beri arahan nah kalau mendoakan kejelekan baginya bisa jadi bu memang bukan sebuah solusi ya justru doakan supaya dia dapat hidayah ya doakan supaya dia dapat hidayah nah khudil afwa pilihlah jalan memaafkan pilihlah jalan memaafkan memang memaafkan itu jauh lebih sulit ya dibandingkan dengan meminta maaf. Semua orang bisa meminta maaf, tetapi dalam hal memberi maaf ini berat. Ya, ini berat. Tapi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dikenal pemaaf. Beliau selalu memaafkan. Insya Allah cukup ya. Pertanyaan yang belum dijawab mudah-mudahan ada solusinya wallahu a'lam bishawab. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh